wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sayyidina Bilal bin Rabah sudah tidak mau meninggal uh, eh, sudah tidak mau tinggal di Madinah Al Munawwarah. Kenapa aku tidak mau tinggal di Madinah? Kenapa engkau tidak mau uh, tinggal di Madinah wahai Bilal? Karena aku tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Ketika pulang ke kampungnya, diutus sahabat untuk kembali ke Madinah yang dirindukan oleh Amirul Mu'minin, hanya karena perintah Amirul Mu'minin datang bila sudah lama sekali tidak datang ke Madinah semenjak beliau wafat ketika datang tidak diketahui oleh banyak sahabat. Orang yang pertama kali melihat Bilal datang ini gimana Sayyidina Abu Bakar. Sangat gembiranya Sayyidina Abu Bakar melihat Bilal bin Rabah ini datang ke Madinah. Wahai Bilal, maukah kau azan untuk kami? Aku tidak akan menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan azan semenjak Rasulullah wafat. Begitu juga Sayyidina Umar memaksanya untuk azan dengan jawaban yang sama. Begitu juga Sayyidina Utsman bin Affan sampai kepada Ali tidak mampu mereka untuk merayu Sayyidina Bilal ini untuk mengumandangkan azan karena sudah tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ali kembali ke rumahnya. Dia bisikkan putranya untuk merayu Sayyidina Bilal. Wahai orang yang di hatinya penuh cinta Rasul Bilal Azanlah untuk kami sebagaimana kakek kami menyuruh engkau azan Bilal langsung menundukkan matanya Bagaimana aku mungkin menolak lidah yang lidah yang pernah dicium oleh Rasulullah Wahai cucu Rasul Ketika azan Allahu Akbar, Allahu Akbar Itu penduduk Madinah itu kaget Yang diingat bukan panggilan itu Muhammad hidup lagi, Muhammad hidup lagi أشهد أن لا إله إلا الله hati yang penuh dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan menggetarkan Madinatul Munawwarah Asyhadu an la ilaha illallah tersengal-sengal nafas Sayyidina Bilal tidak kuat meneruskan tidak kuat meneruskan untuk memanggil wa asyhadu anna Muhammad pingsan. Muhammad. Di mana Muhammad? Penduduk Madinah menanyakan di mana Muhammad? Betapa cintanya Sayyidina Nabi. Hanya disebut keluar dari nafasnya itu Muhammad. Muhammad. Begitu juga orang Madinah berdatangan ramai Bila azan tidaklah terkecuali ada Muhammad Ada Muhammad hidup lagi Penghidup jiwa orang-orang yang cinta